أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة أي في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali kita berkumpul bersama dalam rangka membaca hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam di sebuah buku yang berjudul Syama'ilun Nabi atau Syama'il Muhammadiyah yang disusun oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimallahu taala. Kita sampai di bab ke-33. Babu majaa fi ta'atturi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bab tentang hadis-hadis yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tersebut disebutkan Rasul memakai minyak wangi atau memakai minyak harum. Eh, penulis Syekh Abdul Razak hafizallahu taala mengatakan aqdal musannifu rahimallahu hadhi tarjamah li bayani haddin nabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'attur qala ibnul qayyim rahimallahu fi kitabih zadul ma'ad kana sallallahu alaihi kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yuhibbu tiba wa la yazalu indahu warihuhu huwa min atyabir raihah وعرقه من أطيب الطيب روى الإمام أحمد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عين قرة عيني في الصلاة وثبت عنه صلى الله عليه وسلم تفضيل المسك ففي الجامع للمصنف وغيره عن Abi Sa'id Al-Khudri qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atyabut tibi al-misku rawahu An-Nasa'i wa Ahmad kata Syekh Abdul Razzaq penulis rahimallah yaitu Imam Tirmizi membuat bab ini untuk menjelaskan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menggunakan minyak wangi jadi masalah minyak wangi pun juga ada petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al Imam Abu Bakar Ibnu Qayyim Muhammad bin Abu Bakar Ibnu Qayyim rahimallahu berkata dalam kitabnya Zadul Ma'ad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyukai minyak wangi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai minyak wangi dan minyak wangi itu selalu berada di sisi beliau jadi Rasulullah SAW senantiasa membawa minyak wangi. Sebagaimana siwak juga Rasulullah SAW senantiasa membawa siwak. Sampai-sampai siwak itu para sahabat melihat Nabi apa namanya e, siwak itu digigit beliau di di lisan atau di gigi beliau. Jadi kemana-mana dengan siwak digigit. Ya. Bukan rokok adalah tapi e, siwak. Jadi kalau hendak masuk rumah pakai siwak hendak sembahyang pakai siwak digigit oleh beliau kemana-mana. Nah begitu pula minyak wangi. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam selalu ada membawa minyak wangi. Kemudian aroma tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah aroma paling wangi. Jadi beliau pun keringat beliau baunya wangi. Ya. Dan keringat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah minyak wangi yang terbaik. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku dibuat atau ditabiatkan mencintai beberapa hal dari dunia." Yang pertama adalah perempuan. Kita wajar suka dengan perempuan dan minyak wangi. Kemudian Rasul mengatakan dan penyujuk hatiku ada di dalam salat ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam dibuat cinta secara tabiat yang pertama eh, para perempuan dan yang kedua adalah minyak wangi. Dan penyejuk hatiku kata Rasulullah SAW ada di dalam solat ya. Dan juga kita menjadikan solat sebagai penyejuk hati kita. Jadi misalnya kalau bermasalah eh, banyak masalah kacau dan macam-macam dan macam-macam maka solatlah bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian Ibnu Qayyim juga mengatakan di kitab yang sama Zadul Ma'ad, wal maqsud an tiba. Jadi bacaannya bukan toyib ya, tiba. Kalau toyib artinya bagus, ini tib artinya minyak wangi. Wal maqsud an tiba kana min ahabbil asya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud dengan hadis tadi, Rasul dibikin cinta dengan minyak wangi adalah kata Ibnu Qayyim, maksudnya adalah bahwasanya minyak wangi adalah sesuatu yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walahu ta'thirun fi hifdhis sihhah wa daf'i katsirin minal alam wa asbabiha bisababi quwwati tabi'ah bihi. Dan Ibnu Qayyim juga meneruskan dan minyak wangi itu memiliki pengaruh dalam menjaga kesehatan. Nah, ujar beliau, minyak wangi itu memiliki pengaruh dalam menjaga kesehatan. Ya, biasakan kita memakai minyak wangi agar tubuh kita menjadi sehat. Dan juga kata Ibnu Qayyim melanjutkan dan menolak banyak dari penyakit dan sebab-sebab timbul penyakit. Ya, itu juga disebabkan dengan minyak wangi. Kemudian, kenapa minyak wangi ini dia banyak menolak macam-macam penyakit dan sebab-sebabnya? Bisa babi kuwatit tobi atibihi. Disebabkan tabiat kita kuat dengan memakai minyak wangi. Karena kita memakai minyak wangi, kemudian tabiat kita kuat, maka banyak menolak penyakit dan menjadikan tubuh kita menjadi sehat. Ya. Kemudian, nah di mana saja sangat ditekankan kita memakai minyak wangi. Al-Imam Yahya bin sharof An-Nawawi mengatakan, "Wa akadu istihbab lirrijal yaumal jum'ah wal 'id inda huduri majami'il muslimin wa majalisi dzikri wal ilmi wa inda iradati muasyarati zaujatihi wa nahwi dzalik kata Imam Nawawi dan sangat dianjurkan memakai minyak wangi bagi laki-laki kapan satu yaumal jum'ah ketika hari Jumat wal 'id ketika hari Id baik adha atau fitri kemudian ketika menghadiri perkumpulan-perkumpulan kaum muslimin, buka puasa bersama kah, rapat kah, maka sangat ditekankan untuk memakai minyak wangi. Ketika kita ngumpul, maka sangat ditekankan memakai minyak wangi. Kemudian juga ketika menghadiri majelis zikir dan ilmu. Nah, seperti kita sekarang, maka sangat ditekankan untuk memakai minyak wangi ya. Dan para malaikat itu terganggu dengan sebab kita juga terganggu seperti masalah bau-bauan ya. sembahyang asar misalnya berkeringat paluhan ya. kemudian mengeluarkan bau dan kita terganggu dengan kawan di sebelah pas sembahyang maka malaikat pun juga terganggu dengan sebab kita terganggu dan Rasulullah SAW masalah bau-bauan ya eh, pernah melarang agar jangan sampai seseorang yang makan bawang kemudian dia masuk ke dalam masjid tanpa menghilangkan bau bawang tersebut. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dengan kalimat la yakrobanna, la yakrobanna. Kalimat yakrobanna itu diakhiri dengan nentaukit sakilah, nentaukit sakilah, yang maknanya ada penekanan. Maksudnya apa? Sekali-kali jangan mendekat. Bukan hanya sebatas jangan mendekat enggak, Sekali-kali benar-benar bujur-bujur jangan mendekat ke masjid kami manakala ada seseorang yang memakan bawang. Ada kalimat penekanan layak robenna, ada taukitnya Maksudnya apa? Jangan bahasa kitanya bujur-bujur, bujuran lah, jangan mendekati masjid kami. Di, memarakinya jangan, apalagi me, memasuki. Tatkala kita memiliki bau bau-bauan ya. Nah, kemudian dan juga sangat ditekankan memakai minyak wangi ketika dia menginginkan bergaul dengan istrinya, bergaul dengan istrinya. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam kebiasaan beliau sebelum masuk rumah untuk bertemu dengan istri-istrinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersiwak. Supaya apa? Supaya ngobrol nyaman dengan bini dengan istri ya. Jadi apa namanya? merubah penampilan, baik, bagus, wangi itu bukan cuma kepada orang lain bukan kepada hanya kepada guru, kepada teman yang lain kada, tetapi kepada keluarga pun juga ditekankan agar kita dengan bersiwak atau memakai memakai minyak wangi. Dan selain itu, jadi kata Imam Nawawi sangat ditekankan memakai minyak wangi ketika kita hari Jumat, kemudian Id, kemudian menghadiri perkumpulan-perkumpulan kaum muslimin dan juga majlis zikir dan ilmu dan ketika bergaul dengan keluarga atau dengan dengan istri. Nah, Rasulullah SAW itu memakai minyak wangi kebiasaan beliau di dua tempat. Satu di rambut, dua di jenggot. Satu di rambut, dua di jenggot. Terdapat di Sahih Al-Bukhari, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kuntu utayyibun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi atyabi ma yajid hatta ajida wa bisa fi ra'sihi wa lihyatihi." Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Dulunya saya sering memberikan minyak wangi kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan minyak wangi yang terbaik. Sampai-sampai saya menemukan kilauan minyak wangi tadi yang ada di kepala dan di jenggot beliau. Karena saking seringnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam memakai minyak wangi di rambut dan di jenggot, maka seakan-akan rambut dan jenggot beliau ber, berkilau atau bercahaya. Nah, hadis sebelumnya kita pernah menjelaskan tentang Nabi Shallallahu alaihi wasallam apakah pernah beliau memakai hina atau pacar untuk memacari jenggot beliau. Ada sahabat yang mengatakan Rasul tidak pernah. Ada yang mengatakan pernah. Ada yang mengatakan berwarnanya jenggot Nabi merah disebabkan karena sering memakai minyak minyak wangi. Ini menguatkan pendapat itu bahwasanya kata Aisyah radhiyallahu taala anha Saking seringnya Rasulullah SAW memberikan minyak wangi di rambut beliau dan jenggot beliau sehingga nampak berkilat bercahaya di jenggot dan rambut ter tersebut. Kemudian minyak wangi yang paling afdol yang digunakan oleh Nabi SAW ya sebagaimana yang diriwayatkan oleh eh, Imam Tirmidzi dan Nasai dan Ahmad adalah perkataan Rasulullah SAW Alaihi Wasallam tibi al misku Minyak wangi yang paling wangi adalah misik. Jadi misik ini sebenarnya bukan misik yang ada pada kita. Jadi misik itu terbuat dari ah, apa namanya? perut kijang. Perut kijang. Dia kijang gunung. Ulun ada memotor dia betaring kijangnya itu. Nah, itu yang bujur-bujur misik bukan yang ada di wadah kita, seribuan itu lain. Jadi misik di sini memang terbuat dari kijang dari perut kijang ya. Coba carikan fotonya ada. Itu yang mistik, bujuran mistik yang wangi, yang dia awet dan tahan lama. Kalau masih adalah Abu Akila. Nah ini nah. Duh, kelihatan lah HP-nya halus. Dia perut. Nah ini aduh. Kadep HP-nya nah. <laughs> nah, Nah ini yang diambil dalam perutnya. Dia jatuh, gugur ininya. Bentuknya seperti ini nah. Dia betaring kijangnya, oh, kijang apa ada tahu nih. Kelihatan apa kila? <laughs> Gantar kan? Nah. Ya, yang di atas ini, ini dia jatuh. Nah, gugur, gugur. Diambil orang. Ya, ini yang dibikin misik di dalamnya itu ada walau mungkin darah ya dibikin nah, misik nah seperti itu dan dia suci nah binatangnya ini ini yang diambil orang nah hilang <laughs> ya intinya itulah itu yang misik yang paling wangi dan paling bagus ya bukan hanya sekedar namanya doang misik enggak Kadang ya itu di tempat kita minyak wangi misik namanya hajar aswad bagus-bagus tapi baunya itu kada nyaman kita kita cium ya. <laughs> Itu eh, KW berapa Hadis yang pertama nomor 216 kita baca. Imam Tirmidzi berkata haddatsana Muhammad ibn Rafi wa ghairu wahid qalu haddatsana Abu Ahmad Az-Zubairi qala haddatsana Sufyan haddatsana Syaiban afwan Haddatsana Syaiban an Abdullah ibn Mukhtar an Musa ibn Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu an abihi qala Kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sukkatun yatayyabu minha Imam Tirmizi berkata, Muhammad bin Rafi dan yang lainnya bercerita kepada kami, mereka mereka berkata, Abu Ahmad Az-Zubairi ini kunyah nama asli beliau Muhammad bin Abdullah bin Az-Zubair. Abu Ahmad Az-Zubairi nama asli beliau Muhammad bin Abdullah bin Az-Zubair. Muhammad bin Abdullah bin Az-Zubair. Bercerita kepada kami, dia berkata Syaiban bercerita kepada kami dari Abdullah bin Al-Mukhtar dari Musa bin Anas bin Malik. Jadi Eh, sahabat Anas bin Malik punya banyak anak 90 ikungan lebih. Mungkin sampai ke 100. Nah, di antara anak-anak beliau ada yang merawikan meriwayatkan hadis juga. Salah satunya adalah yang bernama Musa. Musa adalah anaknya Anas bin Malik. Tetapi beliau seorang tabi'in dan sedikit meriwayatkan hadis, tidak sebesar dan seterkenal ayahnya Anas bin Malik. Musa bin Anas bin Malik dari ayahnya Anas bin Malik anak ayahnya berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memiliki sukah yang biasa beliau gunakan untuk memakai minyak wangi. Nah, sukah adalah tempat untuk menyimpan minyak wangi. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memiliki sukah yaitu tempat untuk menyimpan minyak wangi. Ya, mungkin seperti ini ya tempatnya, sukah Tempat untuk menyimpan minyak wangi. Ada juga yang mengartikan sukah maksudnya adalah minyak wangi itu sendiri, jenis dari minyak wangi. Adalah minyak wangi yang terdiri dari campuran beberapa jenis. Ini ini kemudian dicampur, maka namanya juga adalah sukah. Akan tetapi, kata Syekh Durozak, makna yang tepat adalah yang pertama, yaitu sukah itu adalah wadah yang digunakan untuk menyimpan minyak wangi. Hadis ini sahih disahihkan oleh Syekh Albani. Kemudian uh, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kemudian langsung hadis yang berikutnya hadis ke-217. Imam Tirmizi berkata haddatsana Muhammad ibnu Bashar qala haddatsana Abdurrahman ibnu Mahdi qala haddatsana Azrah ibnu Sabit an Thumamah ibnu Abdullah qala kana Anas ibnu Malik La yaruddu tiba wa qala Anas innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yaruddu la yaruddu tiba. Imam Tirmidzi berkata Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami dia berkata Abdurrahman bin Mahdi bercerita kepada kami dia berkata Azrah bin Thabit bercerita kepada kami dari Sumamah bin Abdullah. Sumamah nama laki-laki bukan perempuan ya. Sumamah bin Abdullah dia berkata Anas bin Malik tidak pernah menolak pemberian berupa minyak wangi. Jadi ketika Anas bin Malik diberi minyak wangi maka beliau tidak pernah menolak. Nah, kenapa beliau tidak pernah menolak? Siapa yang beliau ikuti? Anas bin Malik berkata, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak minyak wangi tatkala ada orang yang memberikan kepada beliau. Sehingga para sahabat termasuk Anas bin Malik, Anas bin Malik ya, tatkala mereka melihat bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menolak minyak wangi yang diberikan kepada beliau, maka dia pun juga tatkala ada orang yang mengasihi minyak wangi tidak pernah menolak. Nah, di antara alasan kenapa minyak wangi itu jangan ditolak tatkala ada orang yang memberi, alasan yang pertama adalah kalau kita tolak takut orang yang mengasih bisa kada nyaman, kada enak, mengganggu orang yang memberi. Alasan yang kedua, tidak kayaknya enggak enggak ada alasan minyak wangi itu ditolak. Dikarenakan perintah syariat kita agar senantiasa memakai minyak minyak wangi. Tatkala ditolak berarti kita menolak perintah dari syari syariat. Bisa dipahami ya? Alasan pertama adalah karena minyak wangi itu ringan dibawa. Jadi kalau ditolak itu kayaknya enggak ada alasan karena itu adalah perintah syariat, maka tatkala kita menolak berarti menolak perintah perintah syariat. Kemudian kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Razak, perkataan Fumamah, Anas bin Malik tidak pernah menolak minyak wangi tatkala diberikan kepada beliau. Alasannya adalah karena mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mulia. Di sini ada penjelasan baiknya cara para sahabat radhiyallahu taala anhum dalam mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Minyak wangi itu mudah dibawa-bawa. Nah, kayak ini kan nyaman dibawa kemana-mana, tinggal dimasukkan kantong, sudah nyaman di dibawa. Tatkala ada orang yang memberi, kenapa ditolak istilah seperti itu ya? Barangnya kecil, kemudian itu adalah perintah syariat, maka tidak pantas untuk di, ditolak. Minyak wangi itu mudah dibawa, kemudian aromanya wangi, barang seperti ini tidak pantas untuk di, ditolak. Jadi karena dia mudah, wangi, perintah syariat maka tidak pantas untuk di, ditolak. Nah, di sini ada apa namanya? larangan bahwasanya kita jangan menolak minyak wangi. Maka jumhur ulama, larangan ini sifatnya adalah makruh kalau ada orang yang mengasih minyak wangi kemudian kita to, kita tolak. Nah, kemudian bagaimana seandainya minyak wangi ini baunya enggak enak. Menurut Sidin aja enak. Boleh kada kita tolak? Boleh. Kenapa boleh? Karena alasan kita memakai minyak wangi kan untuk wangi. Tatkala minyak wangi itu menurut Sidin aja wangi, yang lain kada. Berarti kan itu tidak apa namanya? Tidak wangi untuk kita, untuk kita semua. Maka tidak makruh kalau di, ditolak. Ya, jadi seandainya ada yang mengasih minyak wangi kepada kita tetapi baunya itu ya kayak itu pun baunya bau bau kayak apa yulah <laughs> bau, kita itu malah kada khusyuk kalau mencium bau itu nah maka itu enggak apa-apa ditolak ya, tidak apa di ditolak karena baunya malah mengganggu orang tatkala sholat ya. ya memang seperti itu banyak dijualan di pasar namanya bagus hajar aswat ini ini tetapi baunya malah membuat orang bisa ingin mentah ya maka seperti itu boleh untuk di, ditolak. Uh, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga penulis sendiri Imam Tirmidzi di kitab satunya yang bernama Ajami. Hadis ini sahih. Kemudian langsung lanjut ke hadis yang berikutnya 218. Uh, eh, berkata Imam Tirmidzi Haddathana Qutaybah ibnu Sa'id Qala haddathana ibnu Abi Fudaykin An Abdullah ibni Muslim ibn Jundub An Abihi an ibn Umar Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Thalathun la turaddu Al-wasaidu Wadduhnu wal Imam Termiti berkata Menceritakan kepada kami Qutaybah bin Sa'id Beliau berkata Menceritakan kepada kami Ibnu Abi Fudaykin Ibnu Abi Fudaik nama asli beliau Muhammad bin Ismail bin Muslim. Muhammad bin Ismail bin Muslim bin Dinar. Muhammad bin Ismail bin Muslim bin Dinar. Nah, Dinar ini yang berkunyah Abu Fudaik, Ibnu Abi Fudaik, anaknya Abu Fudaik. Padahal Abu Fudaik adalah kakeknya. Jadi banyak rawi itu disandarkan kepada Kai anaknya kainya ya, bukan disandarkan kepada abah abahnya. Dari Abdullah bin Muslim bin Jundub dari ayahnya Muslim bin Jundub seorang tabi'in dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala beliau berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda ada tiga hal yang tidak ditolak atau tidak pantas untuk ditolak yang pertama adalah wasaid bantal-bantal tetapi bantal di sini bukan bantal untuk meletakkan kepala, tetapi bantal yang dipakai untuk menyenderkan badan. Wasaid di sini ya. Jadi bantal di sini bukan bantal untuk apa namanya meletakkan kepala bukan, tetapi maksudnya adalah bantal untuk bahan senderan. Jadi memang orang Arab itu ketujuh bersandar salah satunya dengan dengan bantal. Jadi maksudnya adalah bantal untuk menyender bukan untuk menaruh kepala. Itu yang pertama, yang kedua adalah ad yaitu minyak wangi, yang ketiga adalah susu. Jadi tiga ini pemberian tidak pantas untuk ditolak. Yang pertama bantal untuk menyender, yang kedua adalah minyak wangi, yang ketiga adalah susu. Kata Syekh Abdul Razak, sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tiga hal yang tidak pantas ditolak, maksudnya adalah tiga hal yang jika seseorang diberi hadiah dengannya maka dia tidak patut untuk menolak tiga tadi. Yang pertama adalah bantal-bantal. Jika seseorang diberi bantal untuk bersandar, bukan kepala ya. Dan, e, eh, jika seseorang diberi bantal untuk bersandar, maka bantal tersebut tidak layak untuk di, ditolak. Kemudian yang kedua adalah minyak. Maksudnya adalah minyak wangi. Minyak wangi pun juga tidak pantas untuk ditolak. Kemudian penulis menyebutkan di dalam bukunya Al-Jami, Jami Tirmidzi, setelah menyebutkan hadis ini, minyak di sini adalah maksudnya minyak wangi dan yang ketiga adalah susu. Sebelumnya sudah dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan keutamaan susu dibandingkan makanan-makanan yang lain. Semoga masih ingat, susu itu dia menghilangkan haus kalau fungsinya adalah minuman. Dan susu itu adalah menghilangkan lapar kalau fungsinya adalah maka makanan. Makanya ada doa khusus tatkala kita meminum susu. Doanya apa Bu Akila masih ingat? Allah mubarik lana fihi wazidna minhu. Biar minum susu beruang susu beruang isinya susu sapi, Bang. Maka baca doa setelahnya. Doa yang khusus yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mubarik lana fihi wazidna minhu. Ya. Jadi entah itu susu cairkah, susu bubukkah, maka baca doa yang khusus yaitu Allah mubarik lana fihi wa zidna minhu. Ya dikarenakan susu itu adalah sebagai pengganti dua jenis. Pertama dia mengganti minuman, yang kedua dia pengganti maka makanan. Nah, kemudian eh, hadis ini sahih juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi sendiri di kitab yang satunya di kitab yang satunya Jami' At-Tirmizi. Afwan atas salah ulun. Hadis ini dinilai hasan oleh Syekh al Albani rahimallahu taala dan juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi di kitab satunya Jami' At-Tirmizi. Nah, kemudian <clears throat> ada penjelasan dari At-Tibi tentang hadis ini di kitab Tuhfatul Ahwadi, beliau menyebutkan Eh, kenapa tiga hal ini tidak pantas untuk ditolak? Yang pertama adalah bantal untuk menyender, yang kedua adalah minyak wangi, yang ketiga adalah susu. Beliau mengatakan, "Yuridu an yukrima dhaifa bil wisadah tiba wal laban wa hiya hadiyatun qaliratul minnah fala yanbaghi an turat." Kata beliau, dikarenakan sahibul bait atau yang punya rumah dia ingin memuliakan tamu dengan bantal yang dijadikan untuk sandara, maka jangan di, ditolak. Ya ini memang orang Arab punya kebiasaan seperti itu, suka nyender. Bahkan di masjid pun dibikin seperti sofa yang ada senderannya. Jadi pian kalau pernah uh, di masjid-masjid selain Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, terkadang disediakan itu memang seperti sofa yang dibikin untuk menyender di masjid. Jadi kalau mereka kuyuhan, bersandar sambil baca Al-Qur'an itu kuat sejam setengah jam kuat. Sambil ta'lim itu kuat mereka sambil nyender ya. Nah, e, tatkala tamu datang ke rumah mereka, kemudian mereka menyediakan bantal untuk menyender, maka jangan di, ditolak karena si sahibul bait ingin memuliakan ta, tamu, maka jangan ditolak pemberian dari ta dari si si sahibul bait tadi. Kemudian juga si sohibul bait juga ingin memuliakan tamu selain dengan bantal, dengan minyak wangi dan juga dengan susu. Dikarenakan tiga hal ini adalah hadiah atau pemberian yang nilainya sedikit ringan maka tidak pantas untuk di, ditolak. Karena tiga ini adalah sesuatu yang ringan. Kemudian dalam rangka si sohibul bait memuliakan si tamu maka jangan di, ditolak. Kemudian langsung hadis 219 hadis terakhir ya. Eh, berkata Imam Tirmidzi, haddatsana Mahmud ibn Ghailan qala haddatsana Abu Dawud al-Hafari an Sufyan anil Jurairi an Abi Nadrah an rajulin an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tibur rijali ma dhahara rihuhu wa khafiya launuhu wa tibun nisa ma dhahara launuhu wa khafiya rihuhu Hadis ini dinilai oleh Syalbani dan juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Tirmidzi di kitab Jami' Tirmidzi. Imam Tirmidzi berkata, menceritakan kepada kami Mahmud bin Wa'ilan Beliau berkata, menceritakan kepada kami Abu Dawud Al-Hafariyu. Abu Dawud nama asli beliau adalah Umar bin Sa'ad bin Ubaid. Umar bin Sa'ad bin Ubaid. Ini kan kunyah Abu Dawud Al-Hafari. Nama asli beliau Umar bin Sa'ad bin Ubaid Al-Hafariyu Al-Kufi orang Kufah. Dari Sufyan, Sufyan di sini Ats-Tsauri bukan Sufyan bin Uyainah. Sufyan Ats-Tsauri. Dari Jurairi dari Abi Nadrah. Abu Nadrah kunyah nama asli beliau Al-Munzir bin Malik. Al-Munzir bin Malik Abu Nadrah dari seseorang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda Minyak wangi kaum laki-laki adalah minyak wangi yang nampak baunya dan tersembunyi warnanya Jadi laki-laki laki-laki itu model minyak wanginya dia aromanya kuat dan tidak memiliki warna itu minyak wangi laki-laki Nah, kalau perempuan sebaliknya dan minyak wangi kaum perempuan adalah yang warnanya terlihat dan tidak tercium baunya. Jadi warnanya ada tetapi baunya tidak tercium. Dikarenakan warna untuk wanita itu sebagai penghias, sebagai hiasan. Ya, sebagai hiasan. Makanya para wanita itu boleh memakai hinna atau pacar dalam rangka ber, berhias karena warnanya lebih indah. Orange kah misalnya atau merah kah memakai pacar. Ya, karena warna itu bagi perempuan adalah sesuatu yang membuat mereka terlihat terlihat cantik di hadapan uh, suaminya ya. Nah, kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Razak. Beliau mengatakan, minyak wangi yang cocok untuk kaum laki-laki adalah yang beraroma harum dan nampak ya dan dan nampak tetapi tidak berwarna, tidak memiliki warna. Karena warna akan memberi nilai menghiasi untuk berhias, sedangkan berhias cocoknya untuk perempuan. Sifat ini berhias khusus bagi kaum wanita, yaitu untuk memperindah dan berdandan dengan warna-warna dan perhiasan-perhiasan atau sejenisnya. Oleh sebab itu, minyak wangi yang cocok untuk kaum wanita adalah yang warnanya terlihat. Ulun kada tahu apakah di sini memang seperti itu adat kebiasaannya ya. Tetapi kalau e, wanita Arab di sana, mereka memakai minyak wangi yang warnanya itu kelihatan sehingga dengan warna tersebut mereka semakin indah. Tetapi baunya tidak nampak, tidak ada. Tetapi aromanya tersembunyi. Warnanya kelihatan dan aromanya ter ter tersembunyi untuk wanita. Nah, ketika seorang wanita harus keluar rumah dengan memakai minyak wangi dengan jenis ini, warnanya kelihatan dan baunya tidak ada, maka ia boleh menggunakan minyak wangi yang terlihat bekasnya atau warnanya tetapi tidak tercium aromanya. Kewajiban dia tatkala memakai minyak wangi ini yang tidak ada baunya tetapi kelihatan warnanya, dia wajib menutupinya, menutupi minyak wangi tadi yang kelihatan war, warnanya. Karena warnanya itu memberikan apa namanya nilai untuk perhiasan dan keindahan. Maka dia wajib menutupinya dengan abaah yaitu pakaian luar sejenis mantel yang lebar sehingga tertutupi warna minyak wangi tersebut atau dengan e, baju atau kain sejenisnya. Makna yang terkandung di dalam hadis di atas bisa diartikan seperti seperti ini. Nah, jadi maksud dari hadis bahwasanya minyak wangi laki-laki itu tipenya adalah baunya keciuman, baunya kuat tetapi tidak ada war, warnanya. Nah, sebaliknya wanita itu minyak wanginya baunya tidak ada tetapi warnanya keli, kelihatan. Karena dengan warna tersebut wanita semakin in, indah. Tetapi tatkala mereka memakai minyak wangi dengan jenis seperti ini, maka wajib warnanya ditutupi dengan baju baju yang lain atau baju baju atasan. Nah, adapun jika di dalam rumah, ini kalau di luar rumah dan dia memakai minyak wangi yang tidak ada baunya tetapi warnanya ada, maka harus ditutupi. Adapun kalau wanita itu di dalam rumah, ketika wanita itu di sisi suaminya dan ia tidak keluar rumah, maka dia boleh menggunakan minyak wangi yang beraroma, tetapi khusus di dalam ru rumah untuk siapa? Untuk suaminya. Maka boleh wanita memakai minyak wangi, tetapi untuk di dalam rumah dan kemudian untuk sua suaminya. Masalah ini diterangkan dalam hadis di kitab Sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyumam ra'atin asabat bakhuran fala tashhad ma'ana al isha al-akhirah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita manapun yang terkena bukhur atau dia memakai bukhur, bukhur adalah ya kayu garu yang digunakan untuk berminyak wangi. Nah, kalau wanita kena minyak wangi model bakhur ini, asap ini, maka dia tidak boleh hadir sholat isya di akhir waktunya bersama kami. Maksudnya adalah wanita tidak boleh keluar rumah sekalipun malam hari untuk keluar untuk menggunakan minyak wangi sekalipun di malam hari, apalagi siang. Siang tuh jelas-jelas orang banyak ya. Ke pasar kah misalnya, ke mall kah, ke kantor kah, maka lebih diharamkan lagi. Di malam hari Rasulullah SAW pun melarang dan dia pun keluar untuk mengerjakan sholat isya. Dan sholat isya afdolnya itu waktunya kapan? Ya di akhirnya, di akhir malam itu yang paling afdol. Nah, tatkala seseorang wanita itu, misalnya dia terkena nggak sengaja bakhur sehingga badannya wangi, untuk sholat isya yang di tengah malam pun dia dilarang, apalagi di siang hari. Ini maksud dari hadis tersebut. Dan kita tahu, tatkala seseorang perempuan keluar rumah dan dia memakai minyak wangi, kemudian melewati para laki-laki dan mencium baunya, maka dia sebagai seorang yang berzina. Ya. Itu kekhususan bagi perempuan tidak boleh memakai minyak wangi. Laki-laki boleh. Sebagaimana kami tidak boleh memakai emas, perempuan bo boleh. Maka tidak ada yang bihiri, karena itu adalah perintah syari syariat. Kami laki-laki tidak boleh memakai emas, binian boleh. Kami tidak boleh memakai sutra binian boleh. Kami boleh memakai minyak wangi, binian tidak boleh keluar rumah, tetapi di dalam rumah boleh silahkan untuk suami bi pian. Maka tidak ada yang berhiri-hiri. Kenapa boleh kami kadajar? Nah, kami pun mas kada boleh pian boleh. <laughs> Dan kami tidak berhiri, tidak berhiri. Ini seperti itu. Karena itu adalah perintah syari syariat ya. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita sambung lagi masalah uh, seputar minyak wangi ya. Sudah kayak isrok nih. Eh, 619 tambah 10 ya sampai dah berarti. Di HP ulun tuh 619 tambah 10 menit maka sekitar ya, setengah tujuan lah ya. Allah alam habis sawab ya. Ada beberapa hadis yang kita ambil intinya adalah uh, minyak wangi ini termasuk dunia dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibikin cinta untuk memakai minyak wangi. Sekalipun keringat Nabi itu wangi, tetapi beliau tetap memakai minyak minyak wangi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kebiasaan beliau memakai minyak wangi di rambut dan di jenggot. Di baju boleh kada? Boleh benar. Intinya apa namanya uh, masalah minyak wangi ini dimanapun kita pakai, yang penting baunya enak, baunya wangi untuk semua orang, bukan cuma beliau sendiri ya. <laughs> Terkadang orang nggak suka maka kita boleh menolak tatkala minyak wangi itu tidak enak uh, bagi orang yang banyak. Kemudian dan juga ada tiga hal yang mana juga tidak pantas untuk ditolak. Yang pertama adalah uh, bantal untuk bahan sender, yang kedua adalah minyak wangi, yang ketiga adalah susu. Dikarenakan kebiasaannya orang Arab tatkala ada tamu maka mereka menyediakan bantal untuk menyender, diberikan minyak wangi untuk wangi dan diberikan susu untuk minum sehingga tidak pantas untuk menolak pemberian dari sahibul bait karena mereka melakukan demikian dalam rangka untuk memuliakan si si tamu maka tamu jangan menolak pemberian dari si sahibul bait kemudian masalah minyak wangi tipe atau jenis minyak wangi untuk laki-laki kalau laki-laki minyak wanginya baunya kuat tetapi tidak ada warnanya tidak berhias dengan warnanya Nah, kalau minyak wangi jenis eh, untuk perempuan Baunya tidak ada, tetapi warnanya ada yang dipakai untuk menghiasi tubuh tubuh mereka. Boleh digunakan untuk keluar rumah, tetapi warna tersebut harus di ditutupi dengan dengan baju tidak kelihatan. Dan bagi wanita boleh dia memakai minyak wangi yang ada baunya kalau dia berada di dalam rumah untuk suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Ya ini yang bisa ulun sampaikan, semoga bermanfaat. Sana khilaf ulun mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis Subhanakallahumma bihamdik Ashadu an la ilaha ila anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh